Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal di bulan Ramadan lalu tidak dibacakan talqin tapi ditunda setelah bulan Ramadan. Apakah benar dan mendapatkan pahala sunnah? Tentu jawabannya yang sunnah itu adalah begitu meninggal langsung dibacakan tal talqin, jangan ditunda-tunda. Bahkan di dalam salah satu ulama mengatakan bahwasanya Terakhir sunnah talkin itu adalah tujuh hari setelah dia mening meninggal. Talkin. Tapi kalau bisa pas meninggal, apa pas dikuburkan itu dibacakan tal talkin. Jadi kalau lepas tujuh hari, tidak sunnah lagi talkin. Jadi nggak benar berarti itu dan tidak mendapatkan sunnah. Ya, kecuali kalau meninggalnya bulan Ramadan, seminggu kemudian atau lima hari kemudian udah lepas bulan Ramadan, ya masih dapat pahala sunnah. Tapi kalau lepas tujuh hari nggak sunnah. Kenapa? Karena talkin itu kan talkin mayit, mengajarkan mayit. Maka itu utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu dari tiang ayunan sampai liang lahat. Dari ayunan itu sudah diajarkan solawat, kenal Allah. Liang lahat pun belajar. Apa belajar di liang lahat Pak Ustadz? Talkin. Talkin itu belajar kan? Faida ja'akal malakani al muwakkalani. Apabila nanti datang kepadamu ada malaikat wakil Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya munkar dan yang lainnya adalah na nakir. Fala takhaf wala tahzan. Jangan kau takut dan jangan kau sedih. Mana wirid? Ada bawa wirid kan? Fa innahuma khalqun min khalqillah. Siapa bawa wirid? Dari muslim. Karena tidak ada wirid itu mah dalil muslim yang saku yang saku karena mereka berdua itu tidak ada itu al bahjan tidak ada tarukin dalil muslim siapa banin ada karena anak lupa awal awalnya lupa karena anak takut sama jenazah itu takut makanya dulu pernah di al bahja cerita sedikit Ustadz Arif nyuranan talkinkan mayat tidak mau kan begitu masuk udah ini orang sekeliling sudah bacain Yasin, udah anu ini itu. Oh, Ustaz, tolong Ustaz, talkinkan telinga Ustaz. Anak dak dik duk. Waduh. Takut mereka Israel salah nyabut ini. Pas ada masuk, keluar semua. Wah, kok keluar semua ini? Antum yang talkin kan Ustaz. Dengan cerdasnya anak, anak bilang, sunnahnya yang talkin itu anak cucunya. Karena anaknya lebih ikhlas dalam mentalkinkan biar abahnya mendengar suara anaknya di akhir hayatnya. Biar ayahnya mendengar suara anaknya. Kamu bukan saya. Padahal mati takut. Dengar dia. Tapi balik dilawan. Guyon. Ya. Fa innahu khalqun min khalqillah. Karena munkar nakir adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka, kalau perempuan fa idza sa'alaki. Kalau mereka bertanya kepadamu, Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Wa man imamuka, wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Lima aja pertanyaannya. Man rabbuka, man nabiyuka, man uh, ma, man, ma kitabuka, wa ma kiblatuka, waman ikhwanuka. Lima aja. Fa, faku fakuli kalau peron. fakul kalau laki-laki fakul bilisanin fasih wa'tiqadin sahih maka jawablah dengan lisan yang fasih dengan akidah yang benar dengan mantap Allahu Rabb Rabbi Allah adalah Tuhanku wa Muhammad nabiyyi dan Muhammad adalah nabiku wal Quran kitabi Al-Quran adalah kitabku Wal Ka'bah kiblati. Ka'bat Ka'bah adalah kiblat aku. Wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Muslimun muslimat adalah saudara-saudaraku. Jawab. Itu jawabannya. Tapi sekali lagi yang berbicara bukan kita. Adalah amal ki Apa dalam surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari tersebut kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. waktu kalimuna aidihim dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangannya. Wa arjuluhum dan kaki-kakinya bersaksi bima kanu yaksibun apa yang dulu mereka kerjakan dulu-dulunya. Nanti kita hadir majelis ini, kaki akan bersaksi. Ya Allah, aku bersaksi. Kaki ini digunakan orang ini untuk hadir majelis al bahja Bersaksi dia. Nanti bersaksi lagi. Ya Allah, aku bersaksi. Kaki ini pernah digunakan ke diskotik joget-joget. Ya Allah, aku bersaksi. Tangan ini pernah digunakan untuk menulis kitab. Untuk baca Al-Quran. Untuk mengusap anak yatim. Untuk bersodako, Ya Allah, aku bersaksi. Tangan ini pernah digunakan untuk menampar istri. Curi ayam orang. Oke. Okay. Hah? Pacaran. Colek-colek sana. Tangan akan bersaksi. Mulut tak ada, aku tak ada ya Allah. Oh, tidak bisa. Mulut bersa tangan bersaksi, tangan berbicara. Ini dalam Al-Quran, bukan dong. Al-Quran ngomong nggak mungkin boh, boh. Itu diajarkan, itu talqin. Hikmahnya talqin tuh itu. Kok apa namanya? Fasirti fi apa itu? Kamu sekarang sudah berada fi asakiril mauta di perkampungan mayit. Sekarang watbaqis thara, dan kamu sudah di bawah tanah Jangan takut, jangan bimbang. Nanti disebutkan nanti ada himpitan alam kubur. Himpitan kubur sampai bertemu tulang rusuk satu dengan tulang rusuk lainnya. Itu semua orang pasti merasakan. Bedanya kalau orang mukmin seperti dekapan ibu dengan anaknya. Kubur. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, orang fasik seperti siksaan kubur yang menghimpit, yang menghancurkan tulang belulangnya. Itu di dalam talkin semuanya ada. Ustaz, talkinnya bagi bahasa Arab. Saya tak tahu bahasa Arab. Anak inti aja yang tahu. Di alam sana yang berlaku hanya bahasa Arab. Tidak ada. What is your God? What is your prophet? Tidak ada. Tidak ada. Bahasa Arab. Man Rabbuka wa man Nabi. Jadi jangan takut. Anda pakai bahasa Arab. Gimana mau paham? Itu hikmahnya tal. Talkin di situ. Hikmahnya talkin. Nah kalau mayit sudah berpuluh-puluh hari di dalam kubur, apa mau ditalkin kan? Dia udah ditanya malaikat. Udah ditanya malaikat. Nah, nanti pas datang talkin, sebulan ditalkin, kata mayitnya, aduh aku ditanya, udah sebulan aku ditanya ini. Gak tahu jawabannya apa. Sekarang ini datang ngasih tahu jawabannya. Bingung kan? Diajarkan. Walaupun kita sama-sama mengetahui, yang menjawab adalah amal kita. Amal kita. Nah, ini juga talkin itu juga menjadi dalil bahwasanya mayit itu mendengar di alam kubur. Ada sebagian orang apa namanya nggak boleh ziarah kubur syirik kenapa? Kalau orang meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau orang meninggal nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disunahkan talkin? Kita talkin itu berarti orang di dalam kubur mendengarkan. Kita kan ngomong sama jenazah yang di dalam kubur, mereka mendengarkan, mereka mendengarkan. Cuman mereka nggak bisa menjawab jawab. Ya, mereka tahu ucapan kita. Mereka mendengarkan. Tak percaya, ah, tunggu ente mati. Dengar apa tak ada nanti. Tapi mereka mendengar, kita mendengarkan. Mereka mereka tahu. Makanya ketika jenazah itu yang disunahkan urusan jenazah adalah keluarganya, bukan ustaz. Salah. Kecuali sholat, sholat sunnah apa? Ustaz, karena dia alim tahu. Bagian zakat, ustaz, karena dia tahu. Tanya haji puasa, ustaz, karena dia tahu. Tapi kalau urusan jenazah, jangan ustaz. Siapa? Ahli warisnya, anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, cucunya. Kenapa? Karena keluarganya memiliki hati yang ikhlas. Gak mungkin anak yang melihat abahnya itu pengen minta duit, pengen itu kan. Pasti ikhlas karena Allah subhanahu. Nah, keikhlasan itulah yang diharapkan mayit di alam sah. Nah, kalau bisa anaknya. Yang mandikan jenazah, jangan ustadz, anaknya. Ini ada jenazah meninggal Habib Ali suruh mandi. Udahlah anak takut. Suruh mandikan kan. Ada apa yang talkin kan? Ya, apa anaknya atau istrinya. Karena lebih ikhlas ahli waris lebih ikhlas. Nah, Ustadz insya Allah ikhlas, tapi lebih ikhlas lagi ahli warisnya. Karena hati yang sambung kepada mayit. Wallahu taala a'lam bisawab.